Berilmu, beramal, mengajak manusia, munasahah, memberikan nasihat kepada sesama ahlus sunnah, kepada kaum muslimin, amatan kepada pemimpin kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi memberikan kabar gembira. Di antara bentuk kabar gembira yang beliau katakan di dalam hadis Rahu Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kaum muslimin terlebih ahlus sunnah mereka telah menghafal sebagaimana ucapan beliau alaihi salatu wassalam majtama'a qaumun. Tidaklah suatu kaum dia berkumpul. Kaum di sini bukan kampung, akan tapi siapapun yang berkumpul di dalam masjid, sekelompok, tiga manusia, empat manusia. Dengan syarat yatluna kitab Allah. Yang mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Yang kemudian mereka mempelajari di antara mereka. Di antara bacaan Al-Quran, berkumpul di dalam masjid, membaca Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin terdapat berbagai macam bentuk. Di antara seorang baca Al-Quran, kemudian bacaannya diikuti. Apakah boleh seperti ini? Kalau diniatkan untuk ta'lim, pelajaran, pengajaran, maka boleh. Gurunya membaca, kemudian diikuti oleh murid-murid. Ini pun Kemudian bentuk yang lain. Hadirin membaca satu surat, sepuluh ayat misalnya. Didengarkan oleh guru. Kemudian hadirin yang lain membaca sepuluh ayat berikutnya. Bukan ayat yang sama, satu sepuluh sebelas dua puluh Sepuluh sepuluh dibaca secara bergantian. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Maka jawabannya pun boleh. Jawabannya diperboleh. Atau dia baca ayat, ayat itu itu saja. Satu sepuluh, ganti orang bacanya satu sepuluh, ganti lagi satu sepuluh. Orangnya berbeda tapi ayatnya sama. Apakah boleh seperti ini? Maka jawabannya boleh juga. Lantas bagaimana yang tidak diperkenankan? Kalau dia baca Al-Quran Al-Karim membaca secara jamaah dan serempak berjamaah dengan niatan ibadah dia katakan ini cara beribadah sebagaimana dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang lalai dari kalangan awam munas yang mereka kalau membaca Al-Quran dipimpin oleh satu orang Al-Fatihah baca barang ini yang dikatakan tidak termasuk kategori majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah karena tidak pernah dicontohkan oleh salafun salih. Kita termasuk. pun yang lain, maka ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah jaiz dan termasuk. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah Tidaklah suatu kaum berkumpul daripada rumah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membaca kitabnya mereka mempelajari Kitab Al-Quran Al-Karim kata Syafalah al salah seorang menteri menteri tentang urusan agama yang ada di Arab Saudi al keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan masuk padanya juga menuntut ilmu mempelajari fikih mempelajari agama masuk pada hari tersebut dia berkumpul di masjid ternyata perkumpulannya adalah mempelajari ilmu agama maka masuk dalam ayat atau dalam hadis yang mulia tersebut. Apakah apa mereka dapat? Inilah yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dia menggolongkan kita sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun bi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatun melainkan akan turun kepada kaum tersebut sakinah, ketenangan, ketentraman, perasaan bahagia. Tenang jiwanya, tenang hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah kemudian diletakkan di dalam hati-hati mereka yang mempelajari kitab Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub akan tenteram, nyaman hati hati kalian. Sudah pasti. Seorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka akan mengganjar. Mengganjar bagi orang tersebut dengan tumanina, kenyamanan, ketentraman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilah nazalat alaihi mustakinatun melainkan sakinah akan turun ke tengah-tengah mereka. Dari penggalan hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya ada permasalahan akidah yang harus kita yakini yang merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan ucapan illa nazalat alaihi mustakinatun hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit siapa yang menurunkan sakinah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana cara turunnya sakinah. Bagaimana cara sakinah itu dapat naik atau turun? Dikatakan oleh Nabi turun. Siapa ya, yang turunkan? Allah. Berarti Allah di atasnya. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Karena dia menurunkan sakinah ke dalam hati-hati mereka. Wa rahmah dan mereka akan diliputi, dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahafat malaikah dan mereka para malaikat akan mengelilingi, mereka akan mengepakkan sayap-sayap mereka, menaungi kaum yang sedang mempelajari ilmu. Wa dzakarallahu fi man dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka di sisinya. Kemuliaan jemaah. Ketika seorang hamba kembali kepada agama, ketika seorang hamba kembali kepada Allah, Ketika seorang hamba kembali kepada sunnah Rasul. Ketika seorang hamba ihtimam. Perhatian kepada ilmu. Lalu kita minta ampun. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan minta perlindungan jemaah. Dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang tidak bisa memberikan pengaruh. Ilmu-ilmu yang tidak bisa memberikan contoh yang baik pada diri-diri kita sendiri. Apalagi kepada masyarakat. Oleh karenanya berat sekali sebetulnya. Tema yang diangkat adalah perang seorang yang mengemban ilmu berat. Tidaklah kita mengenakan sorban, mengenakan jubah, mengenakan sirwal di atas mata kaki para akhwat. Mereka mengenakan cadar-cadar mereka. Melainkan mereka harus menampakkan moral seorang penuntut ilmu. Ada tuntutan di situ. Wanita-wanita bercadar jahilizar. Jangan sampai sama seperti orang-orang awam. Orang awam tidak punya filter kalau sombong, wajar, nggak kenal ilmu. Ini wanita-wanita yang sudah ditutupi tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang sudah dijaga auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang katanya bermajelis ilmu, pria-pria, ikhwan-ikhwan yang katanya duduk di majelis ilmu, tapi ternyata kasar, ternyata tidak punya akhlak, apa manusia? Oh, sama saja pakai sorban, pakai jubah, pakai cadar. Ternyata lisannya jelek, suka mencaci, suka memaki, suka gibah. Nauzubillah. Oleh karenanya itu, rahimani wa rahimakumullah penting kita memiliki perangai. Perangai yang baik. Oleh karena kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bukan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا perumpamaan mereka orang-orang mendapatkan Taurat, mendapatkan kitab Allah yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, kitab yang paling terbaik setelah Al-Quran Al-Karim, yang Allah menulis dengan tangannya sendiri, Taurat. Yahud mereka mendapatkan kitab yang diberikan kepada sebaik-baik manusia pada zamannya Musa alaihissalam. Kitab yang sempurna. Tapi kata Allah, Masa alladzina hamilu Taurat mereka orang-orang yang diberikan Taurat yang diberikan amanah berupa Taurat thumma lam yahmiluha Ternyata mereka tidak mengemban dengan semestinya. Tahu gibah tapi dia gibah. Tahu gibah haram tapi dia gibah. Tahu riba haram tapi dia masuk riba. Dan yang lebih parah lagi, tahu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dari negeri Mekah paham akan masuk muhajaran Nabi Yafrib tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW Yasrib paham mereka tahu bentuknya Rasulullah SAW sudah berkata paham sifat-sifatnya, kriterianya, jujurnya, amalannya paham disebutkan dalam Taurat. Ya'rifunahum kana ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Falamma ja'ahum akan tetapi ketika mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tengah-tengah mereka, kafaru bihi. Ternyata mereka mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih parah lagi. Tahu al-haq, ngerti al-haq, tapi nggak mau diemban. Dia pikir dia apa? bagaimana dunia saya. Bagaimana kedudukan saya? Bagaimana nanti posisi saya? Jadi nanti saja, nanti saja, nanti saja. Dibuang sunnahnya, dibuang kolallahnya, dibuang Kalau rasulnya. Demi popularitas, demi dolar, demi harta, demi wanita. Lam yahmiluha kama talil himar yahmilu atfar. Perumpamaan mereka, kata Allah, seperti himar. Jelek sekali. Binatang yang paling buruk, paling jelek, paling bodoh, himar. yahmilu afar. Yang himar ini memikul afaran lembaran-lembaran kuning, membawa kitab-kitab. Apa pinter? Seekor himar membawa berbagai macam kitab di atas punggungnya. Apa bisa dikatakan? Masya Allah himar, doktor himar. Loh kenapa? Pinter. Dari mana mobilnya? Itu ngangkut kitab banyak di atas punggungnya. Himar tetap himar. Kenapa dikatakan bodoh? Karena cuma mikul saja, beban di atas pundaknya tapi tidak diamalkan. Tetap himar. Bisa masalul qawmin ladhina kazzabu bi ayatillah. Betapa buruk. Betapa buruk perumpamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka orang-orang yang suka mendustakan ayat Allah. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang zalim. Nauzubillah min ilmin la yanfa. Kita minta perlindungan kepada Allah <clears throat> Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga kita minta pada Allah perlindungan Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayatnya. Ketika seorang Yahud, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat Bukhari, sebagian Muslim memiliki seorang gulam pembantu khadim minal Yahud ternyata pembantunya Yahudi Rasulullah alaihi wasallam Ada anak muda gulam belum balik anak kecil suka bantu Rasul. Ini bagusnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergaul pada siapapun, tua, muda, remaja, sepuh, pandai. Alaihi salatu wassalam. Pandai menempatkan posisi sesuai dengan tempatnya. Kapan dia bergaul dengan anak kecil? Sayang, disayangi anak kecil, dimuliakan. Kapan dia bergaul, berinteraksi dengan orang yang sepantarnya, maka kan? dia. Hormati dia. Kapan dia bergaul dengan orang yang lebih tua daripadanya, maka sayang dan hormati orang tua tersebut. Ini sifat Rasul. Alaih salatu wassalam. Qadar Allah anak muda ini sakit. Karena sakit, Rasul alaih salatu wassalam menjenguk Padahal kafir jemaah. Kafir dia. Tapi dijenguk sama Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Oh kalau kita orang tum, seorang zumbi, sama lagi masa nah, minta sama orang kafir. Apa belum sampai hadisnya? Almaru ala dini khalilih. Seorang itu dilihat daripada agama temannya. Loh, Rasul duduk sama orang yang Alaihi salatu wasallam Pembantunya Yahudi anak kecil. Disebut dalam saya Bukhari. Suka menjenguk. Ini orang Yahudi buruk. Jelek. Akhlaknya na'udzubillah jelek sekali. Tapi lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Bagaimana? mempergauli mereka. Apakah manusia diukur sama? Oh, ini Yahudi, pendeta Yahudi, ini hobi. Terus orang awam sama. Hah? Orang-orang bodohnya sama. Sikat hadis, ukur rata apa seperti itu. Tidak. Ada tahapan-tahapannya. Ada perbedaannya. Mana du'a ilal kubur. Mana orang-orang yang awam di antara mereka. Tidak satu. Di antara bentuk dakwahnya Rasul SAW. Ta'diyah. Mengunjungi. Mengunjungi si kafir. Yahud. Anak Oleh karena para ulama rahimahumullah mereka berpendapat boleh mengunjungi orang sakit dari kalangan orang kafir kalau ada masalah. Apa masalahnya? Semoga dia masuk Islam. Orang yang sakit biasanya lebih lunak, lebih lembut hatinya ketimbang di waktu sehatnya. Diingatkan Allah yang menciptakan kamu Allah yang mengatur kehidupan kamu, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadailah oleh engkau Allah semata. Tinggalkan peribadatan yang lain. Islamlah kamu. Kan demikian. Dakwah namanya. Itu yang diseru sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam aslim. Kata Rasul alaihi wasallam, wahai gulam, masuk Islamlah kamu. Fanawara ila abih. Ternyata si gulam ini menatap kepada bapaknya. Lihat Rasulullah alaihissalatu wassalam mendakwahkan manusia kepada Islam. Gak usah malu jemaah. Apa kewa ada bapaknya. Gak enak. Akhirnya sakit apa? Lekas sembuh ya. Apalagi bapaknya bukan Allah. Semoga Tuhan menyembuhkan kamu. La ilaha illallah. Jangan mujamalah. Jangan basa-basi. Dawai saja Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, memberikan kehidupan kamu. Maka Dia yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan kamu. Sembahlah oleh Allah. Oleh kamu, Allah semata. Asli. Maka anak ini kata anak bin Malik, karena temannya Anas sama-sama gulam ketika itu. Anas bin Malik bercerita, "Fa nadhara ila abi anak kecil ini nonton bapaknya. Karena yasta'zin seolah-olah anak ini minta izin. Gimana, Beh? Gimana, Pak? Gimana, Bi? Disuruh Islam sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata bapaknya? Ketika sang anak sudah lemas, sudah sakit parah, kemudian ternyata diajak Islam. Ya gulam, aslim. Wahai anak muda, wahai anak kecil, wahai ananda, bulan ananda. Aslim, masuk Islam. Akhrakan hatimu. Ibadahnya oleh Allah, engkau Allah semata. Biar bapaknya, kata bapaknya, asyik abal Qasim. Turuti. Ikuti saja wahai anak. Kata bapaknya ternyata demikian. Ikuti apa yang diinginkan Abdul Qasim. Rasulullah maksudnya alaihi salatu wasallam. Apa yang diperintahkan Rasul? ikuti saja. Terkenal kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkenal kejujuran akhlak kan perangai. Perangai seorang yang membawa ilmu harus jujur, harus amanah dan percaya. Sampai orang Yahudi bapaknya tersebut ngerasa aman kalau anaknya ikut Muhammad. Ikut aja Muhammad. Aman kok, tenang, bagus. Kenapa bisa ikut? Senang bapaknya. Coba orang sekarang. Jangan, jangan ikut Islam. Teroris pun demikian. Kenapa mereka bisa? Mereka orang-orang kafir bisa menuduh Islam teroris, kasar, kaku, keras. Karena akhlak mereka yang tidak sesuai pada tempatnya. Oleh karena penting jemaah memperhatikan akhlak kita, memperbaiki lisan kita, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم اهدني لأحسن الخلق فإنه لا يهدي إلا أنت doanya Rasul siapa orang yang paling bagus akhlaknya siapa Hah? kita ya tentu Rasul وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sungguh wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu itu betul-betul berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Kalau yang muji kita biasa. Oh, Masya Allah, dia orang baik. Masya Allah, orang muji. Biasa, manusia men mendoakan atau memuji manusia. Biasa yang kayak gitu. Istimewa, istimewa tapi kecil sedikit. Tapi kalau Rabbul Alamin, Allah yang memuji kira-kira bagaimana? Tentu istimewa sekali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad alaihissalatu wassalam, sesungguhnya kamu itu betul-betul berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Perhatikan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang khuluqin azim. Allahumma hdini li yang khuluqi. Ya Allah, bimbinglah aku ya Allah agar aku bisa memiliki kepribadian yang sangat bagus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Rasul alaihi salatu wasallam untuk menerapkan seluruh syariat Islam. Untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Allah. Lapang hati Rasul alaihi salatu wasallam untuk berakhlak dengan akhlak yang karim. Sebagaimana firman-Nya, "Alam nashrah laka sadrak Bukankah kami telah lapangkan untukmu hatimu? Apa kata asyik di antara bentuk tafsirnya? Bukankah kami telah lapangkan untukmu supaya berakhlak dengan akhlak yang bagus di antara Karena ya jemaah, Yahud merasa aman kalau anaknya ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo kenapa? Karena akhlak beliau yang terkena jujur, amanah, menyambung tali silaturahim, menyantuni orang-orang lemah, tidak sombong dengan apa yang ada pada tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ati Abul Qasim ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad alaihi wasallam. Ternyata setelah dia ucapkan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya pasrah, dia tahu maknanya Allah ahadun Allah cuma satu esa, tunggal, tidak beranak, juga tidak diperanakkan. La ilaha illallah. Tidaklah aku menyembah kecuali engkau ya Allah semata. Adapun yang lain adalah batil. Dan anak tersebut mengukuhkan untuk mengikuti Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama. Ternyata kata Anas bin Malik meninggal. Meninggal. Anak kecil Yahudi tersebut meninggal. Apa yang diucapkan sama Rasul? Alhamdulillah. Pujian cuma milik Allah. Alhamdulillah. Pujian-pujian itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tanbih jamaah. Kalau antum dakwah bangun kecintaan, kebahagiaan, kebencian, amal karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak karena ini, kalau bukan dibangun di atas kalimat Allah, wajar pertikaian, perselisihan, berantem, saling memutuskan hubungan. Terjadi, terjadi. Kenapa? Tidak adanya keikhlasan. Wajar berkelahi di sana begini. Ribut lagi, ribut lagi. Lo kenapa? Karena nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Tidak sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat orang ini pemuda yang muslim pada akhirnya radhiyallahu taala anhu sahabat saghir sahabat yang mulia wafat di hadapan Rasul dalam keadaan sudah mengikrarkan la ilaha illallah Rasul mengucapkan alhamdulillah pujian-pujian itu cuma milik Allah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala Rasul senang kenapa senang Hah? Kenapa Rasulullah SAW senang? alladzi anqadhahu minan nar yang telah menyelamatkan orang tersebut daripada api neraka yang menyebabkan Rasulullah senang bukan karena dia ikut saya tapi dia ikut Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakan kalau doa sekarang kamu harus bertanya kalau kamu ikuti nasihat saya, kamu ikuti hujah saya, kalau Allah demikian, kalau Rasul demikian. Ternyata kamu nggak ikut kamu masih seperti itu, masih jatuh sama iya. dia. Putus hubungan. Wala salam, Apa ikhlas yang seperti itu? Allah a'lam bishawab. Cuma Allah ya Subhanahu wa taala yang Maha tahu isi hati orang tersebut. Kalau dia marah karena kalau Allah kalau Rasulnya dibantah, bagus. Tapi kalau ternyata, loh kok kamu gak ikut ustaz saya? Loh kok kamu gak ikut syekh saya? Marah benci. Apa ikhlas yang seperti itu? Tidak ikhlas. Wajar keributan di mana-mana. Karena kurang ikhlasnya di dalam menyampaikan kalimatul hak. Menyampaikan kalau Allah, menyampaikan kalau Rasul. Kalau marah-marahlah ketika kenapa kamu gak ikutin kalau Allah. Kenapa kamu tidak ikuti kalau Rasul? Ayat jelas, hadis jelas, kok nggak ikut? Marah, wajar. Tapi kalau marah, lu kamu sudah saya nasihati kok masih ngeyel. Berarti tidak ikhlas dia. Dia marah karena nasihatan, nasihatnya tidak diikuti. Itu namanya tidak ikhlas. Hati-hati. Kita nasihati manusia bagus. Mengajak manusia kepada Allah, kepada Rasul. Bagus. Tapi ketika Anda senang, ketika Anda marah, perhatikan. Syaitan bermain di sini. Kita nasihati manusia, kamu harus seperti ini, ini bagus semua. Kamu harus ikuti petua ulama ini, bagus nasihatnya. Ternyata dengan ilmu yang ada pada dirinya, ucapan ustadznya bagus, ucapan ulamanya bagus. Akhirnya ikut, saya ikut dengan kamu. Ternyata yang menyampaikan senang. Kita tanya dulu senangnya kenapa? Senang karena nasihat saya diterima dengan dia, oleh dirinya. Kamu nggak ikhlas kalau gitu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid syarah kitab At-Tauhid. Kalau begitu kamu enggak ikhlas. Karena kamu senang ucapanmu didengar, ucapan gurumu didengar, ucapan syekhmu didengar. Kamu enggak ikhlas. Tapi kalau kamu senang karena kalau Allah diterima. Kamu senang karena kola Rasul diterima. Kamu senang karena petuah ulama berdasarkan dalil diterima oleh dirinya. Alhamdulillah, Ujian hanya milik Allah. Itu yang ikhlas. Maka ketika anak ini wafat, maka Rasul mengucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari jahanam dari apinya Allah. Ternyata anaknya wafat, bapaknya masih Yahudi. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan? Ayo takwa tapi kamu lupa sama dirimu sendiri. Kamu ngajak ayo salat malam, enggak salat malam. Ayo puasa malam, enggak puasa malam. Ayo kebaikan, ayo albir, ayo ayo ayo, ayo, ayo. Tapi lupa sama diri sendiri. Maksiat, lalai daripada Allah. Kamu ajak orang kepada kebaikan, tapi kamu lupakan dirimu sendiri. Wan tentat lunal kitab, Bukankah kalian orang-orang yang membaca kitab termasuk orang yang telah mendapatkan kitab Allah? Ada masalah Tidakkah kalian menggunakan akal? Kata Allah. Celaan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang tidak mengamalkan ilmu adalah orang yang keluar daripada akal sehatnya. Enggak bagus. Oleh karena jemaah rahimahnya wa rahimakumullah jami'an. Kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan kitab wa Tidak sesuai dengan diri-diri kita dan apa yang telah kita pelajari daripada ilmu. Kita mempelajari ilmu supaya jujur, tapi kita dusta. Kita mempelajari ilmu supaya amanah, ternyata khianat. Kita mengajarkan ilmu supaya takwa, tapi maksiat. Kita ngajar, belajar ilmu di sini untuk menjadi orang yang baik, tapi ternyata jadi orang yang kasar. Maka berbenah diri memperbaiki keadaan. Mulai sekarang, jangan nunggu tar, sok, tar, sok, maut. Nggak pernah minta izin kepada si pemilik nyawa. Nggak pernah minta izin. Tiba-tiba batasan begitu saja. Mati dalam keadaan nggak sadar dirinya belum bertobat, belum muhasabah. Nasallallahu salam wal Pada kesempatan yang berbahagia. Ini saya akan sebutkan sedikit saja tentang contoh-contoh mereka para mustafa orang-orang yang terpilih orang-orang yang sahwah yang mereka terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang saleh sahabat radhiyallahu taala anhum para anbiya para ulama bagaimana tawadhu mereka, akhlak mereka setelah mereka mengemban ilmu di dalam hati-hati mereka. Adab, memiliki adab. Oleh karena Lais bin Sa'ad, Lais bin Sa'ad ini temannya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik di Madinah, Lais bin Sa'ad di Mesir rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Antum ilayasirin minal adab." Kamu Nasihat itu kamu itu memiliki adab sedikit. Kamu beradab dengan adab Islam. Ahwaju minku. Ini lebih kamu butuhkan. Kamu beradab kepada Allah, kamu beradab kepada Rasul, kamu beradab kepada kaum muslimin. Kamu punya adab islami ahwaju Lebih kamu butuhkan pada hakikatnya ila kafirin minal ilmi daripada kamu, daripada kebutuhanmu terhadap banyaknya ilmu. Lihat, mereka lebih mementingkan adab ketimbang ilmu. Imam Malik rahimahullah dinasihati sama ibunya. Isi Rabi'ah, kamu masih kecil. Isi Rabi'ah, kamu datangi Imam Rabi'ah. Ar-Ra'i terkenal cerdas oleh karena disebutkan ar-ra'i. Bukan ra'yun menurut saya, pendapat saya, berarti bukan. Menurut saya qala haddatsana fulan, haddatsana fulan qala rasul demikian demikian hukumnya berarti seperti ini. Ini Rabi' ar-Ra'i. Memang ketika tidak didapati ayat yang berbicara secara tegas, hadis yang berbicara secara sorry tegas, maka beliau akan mengumpulkan ayat dan hadis kemudian istimbat dan tepat pilihan Para ulama mereka memuliakan Rabi'ah Ar-Ra'i. Tapi perhatikan kata ibunda. Ibunda Malik bin Anas rahimallahu imam Madinah pada zaman Isi Rabi'ah datangi oleh engkau Rabi'ah Ar-Ra'i. Khudh min adabihi qabla anta khudh min ilmi. Pelajari adabnya. Kamu tindak adabnya beliau sebelum kamu ambil kumpulkan ilmu dari diri beliau. Perhatikan. Perhatian ulama-ulama saleh, para murabbiin murabbiyah, orang-orang mendidik putra dan putri mereka lebih mementingkan adab ketimbang ilmu. Dan ternyata ucapannya diikuti juga oleh ibunya Syafi'i rahimahullah. Mempelajari adab kepada Imam Malik. Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris mempelajari adab kepada Imam Malik rahimahullah. Dan para ulama mereka memiliki majelis yang majelisnya ribuan seperti Ahmad ibn Hanbal, Ribuan. Majelisnya banyak yang menghadirinya. Meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, sana pulang, sana pulang. Kalau Rasulullah wasallam disampaikan hadis, ternyata barakallahu fikum ribuan menulis. Qala sana Ahmad Ahmad berbicara, hadatsana fulan, tulis hadatsana fulan, bulan, fulan, hadatsana fulan. Ribuan menulis, 500 nonton. Apa yang ditonton? Akhlaknya Ahmad bin Hambal. nggak nulis, tapi nonton. Bagaimana akhlak beliau? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang bodoh, menghadapi orang Arab-Arab batu menghadapi orang-orang besar seperti penguasa. Bagaimana Ahmad bin Hambal ketika menyampaikan Rasul hadisnya Rasulullah SAW bagaimana sikap beliau? Bagaimana ketika menyampaikan ayat tentang azab? Dilihat, oh ternyata akhlaknya seperti ini. 500 orang nggak nulis, tapi nonton Imam Ahmad bagaimana akhlaknya. Wah kalau kita nggak udah nggak nulis, nggak ngeliatin adab, malah kita nunjukin adab yang jelek. Ada rekamannya nyender di pojok molor tidur misalnya. Tidak demikian jemaah, tampakkan aja. Oleh karena Imam Ibnu Jauzi rahimahullah beliau menulis sebuah kitab yang bagus yaitu Minhajul Qasidin, Minhaj Al-Qasidin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang pilihan yang sudah mendapatkan petunjuk yang kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah sampai kepada adab mu'ad muta'alim. Ada bagi mereka para muta'alim. Adabul mu'allim wal muta'alim. Adab seorang santri dan juga guru. Santri punya adab, guru pun harus punya Amal muta'alim. Ucapan beliau. Rahimahullah. Fayan bagilahu taqdim taharatul nafsi an ghadailil akhlaq. Yang sepatutnya bagi para penuntut ilmu sebelum dia menuntut ilmu maka hendaknya dia lebih mengedepankan taharatin nafsi yang harus dia mulai sebelum masuk kepada lembah ilmu dia mengambil ilmu Rasul alaihi salatu wassalam hendaknya dia mensucikan hatinya terlebih dahulu. Masya Allah. Sucikan hati kita dulu. Pasrahkan. Niatkan dengan ikhlas. Apa yang kamu harapkan dari ilmu tersebut? Apakah popularitas? Atau harta? Atau wanita? Atau wajah Allah? Subhanah wa ta'ala. Maka perlu dibenahi yang seperti itu. Kalau awalnya ikhlas. Ketika berjalan, dia berjalan di atas ikhlas. Dan dia tutup amalannya di atas ikhlas. Nggak ada terjadi ribut-ribut. Nggak ada keramaian. Nggak ada konaran. Nggak ada huru hara. Semua baik karena mengikuti aturan main. Semuanya terjadi menjadi baik, rapi, bagus, sempurna. Karena dia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mensucikan hati kita sebelum kita masuk kepada ilmu. Apa yang harus kita bersihkan? Amradhainil akhlaki dari akhlak-akhlak yang rendahan. Siap ilmu Allah. Ini ilmu Rasul alaihi salatu wassalam. Maka hati saya harus pasrah, saya harus buang keakuan saya, ananias, egoisme, kalahkan semua. Harus tunduk pada Allah dan qala Rasul. Sami'na wa Tunduk hatinya wa sifat dan jauhkan sifat-sifat tercela. Sombong, senang tampil di hadapan manusia, cinta popularitas. Ini penyakit jauhkan. Sebelum masuk pada ilmu, jauhkan yang seperti ini. Ini di awal. Il al ilmu ibadatul qalbi karena yang namanya ilmu adalah ibadahnya hati Inti ibadah di sini. Ilmu mengajak untuk membenahi ini. Hati. Kalau hatinya nggak dipasang, nggak disiapkan, wah prosesnya lama. Bisa disembuhi, karena Allah berjanji. Al-Quran itu adalah syifa lima fisudur. Obat bagi apa yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit hati. Disembuhkan dengan Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau dia sudah siap. Sudah siap membersihkan akhlak rendahan dia ingin mendapatkan kemuliaan dengan mengikuti kitab dan sunnah, dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari As-Sunnah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya. لَهُ قَطْعُ الْعَلَائِقِ Dan hendaknya dia jauhkan. Sepatutnya bagi mereka para penuntut ilmu untuk memutus keterkaitan-keterkaitan yang akan menyibukkan dirinya Bisnis, silakan bisnis. Tapi jam belajar belajar. Selesaikan, masing-masing ada porsinya. Kamu sebagai orang tua, kamu sebagai bapak, punya anak sekian, punya istri sekian, maka selesaikan urusanmu Setelah itu fokuskan untuk taklim, berikan waktu satu jam, dua jam, seminggu cuma daurah sekali misalnya. Bagus, tapi khususkan. Jangan gantungkan hatimu kepada perkara-perkara yang akan menyibukkan. Ini terhadap perkara-perkara yang bermanfaat saja. Diperintahkan, disarankan sama para ulama. Jangan terlalu bergantung dengan perkara-perkara yang, yang menyibukkan kamu. Kamu punya bisnis, kasih ke temanmu. Kamu taruh saham saja. Susah. Jangan bisnis kamu pegang semua. Saya mengatur semua. Jadi harta kumpul ke kamu saja kasih orang lain. Kamu sempatkan untuk belajar. Ini perkara yang bermanfaat. Harta kembali untuk dirinya, dirinya membelanjakan untuk istri dan anaknya. Apalagi kalau kesibukannya ternyata nggak ada manfaatnya. Ngurusin perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ngurusin ribut-ribut. Kok kenapa bisa terjadi seperti ini? Fulan mengatakan demikian. Fulan mengatakan demikian, kok bisa? Pusing mikir seperti itu, kapan hafalnya? Kasihan. Orang-orang seperti itu. Baru kenal pengajian, kenal yang sibuk sibuk yang kayak gitu. Na'udzubillah. Belum saatnya berbicara, berbicara. Menurut saya bulan demikian, menurut saya bulan demikian. Loh, kamu lama. Baru ngaji kemarin. Kasihan sekali sibuk akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak membuka baginya ilmu. فإن الفكرة متى توزعت قفرت عن إدراك الحقائق karena kalau pikiran sudah bercabang ke sana kemari ke situ dan ke sana untuk mendapatkan ilmu secara hakikatnya paham itu sulit kata beliau sulit karena kamu nggak fokus pikirannya bercabang contoh bujangan Wah, sudah sepaneng kepalanya mau nikah. Suruh ngapal Quran, apa bisa? Alhamdulillah, Indonesia ngaji, ngaji, ngaji. Tapi yang dibayangkan, yang dibayangkan buka pulana. Wah, sudah nazar, suruh ngapal Quran, sulit. Kecuali kalau si pulana, kamu harus hafal surat Ar-Rahman. <laughs> Wah, baru gampang hafal surat Ar-Rahman. Tujuannya beda. Waqad kana salafu yu'athiruna al-ilma ala kulli Mereka para salafuna saleh. Mereka lebih mengedepankan ilmu ketimbang apapun. Ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Bisnis, ya bisnis. Tapi giliran ilmu. Maaf, saya tinggalkan dulu sebentar. Ini bagian saya, ilmu. Mereka akan mengedepankan ilmu. Ala kulli syai' terhadap segala sesuatu apapun itu. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يتزوج إلا بعد بعد الأربعين dan diriwayatkan ma'ruf di sisi kita bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah tidaklah beliau menikah kecuali usia berapa? Setelah 40 tahun, 40 sekian baru nikah. Wa ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ibn al-Ambari diberikan hadiah. Ternyata hadiah yang diberikan kepada imam ini seorang syekh, syekh pada zamannya karena cinta dengan syekh, akhirnya syekh diberikan hadiah. Ternyata hadiahnya bukan buku, bukan mobil, kendaraan, tapi seorang wanita, budak. Karena masih zaman perbudakan. Jariyatun. Yang diberikan hadiah ternyata jariah, seorang wanita budak, budak belian. Kalau ada salat alaihi ketika wanita tersebut masuk ya sudah jadi budak saya, membantu. kerok ternyata budak ini senang dengan ilmu. Istikhraj mas'alatin untuk menanyakan suatu permasalahan yang bikin si jariah ini bingung. Kira-kira jawabannya apa ya? Saya punya masalah demikian demikian. Apa permasalahan haid dia? atau tentang permasalahan keluarga dia, mumpung ada Imam Abu Bakar Ibn Ambari rahimahullah, saya tanya. Fa'azabat anhu, akhirnya wanita ini masuk berduaan dengan tuannya. Maklum ya, budak dengan tuannya, perkara yang boleh, jaiz. Setelah berdua, faqala, maka ternyata Imam Ibn Ambari lihat jariah ini, budak perempuan ini, kok kempling, kok cantik ya. Setelah melihat tuh, oh, cantik perempuan ini. Akhrijuha ila ya dukhol. Tolong tolong keluarkan dia, keluarkan dia. Jual lagi, jual aja, jual aja budak ini jual. Lihat, jual. Bukan mukmin budaknya, pasti kafir. Tidak boleh seorang mukmin memperbudak saudaranya. Jual aja, jual, jual. Kenapa? Cantik. Wah kalau antum memang memang. Bahas ilmunya nanti aja lah istirahat dulu lah. Mumpung. Fakalat. Maka perempuan ini mengatakan kepada Syekh. Hamim dambi. Apakah saya punya dosa? Kalau saya langsung dijual. Baru saya di sini. Kok langsung dijual? Kalau Kata Imam ini tidak. Kamu nggak punya dosa. Ila anna di ishtaghala biki. Kecuali hatiku langsung rusak ketika melihat wajahmu. Hati saya langsung sibuk, tertarik melihat wajah, justru jual. kalau <laughs> antum eman-eman, sayang. Wajahmu seperti ini, bersih, wah luar biasa. Enak aja dijual. Wa ma qadra mithluka ayam na'ni ilmi. Orang sepertimu, secantik dirimu, tentu tidak akan sanggup atau sanggup beliau mengatakan sanggup mencegah saya untuk tidak mendapatkan ilmu pergi jual lihat ulama mendahulukan ilmu atas segala sesuatu. Wa 'ala muta'allim an yulqa zimamahu ila al-mu'allim ilqa marid zimamihi ila tabib. Seorang murid itu hendaknya cari guru yang baik. Guru yang saleh, guru yang amil, bukan hanya alim tapi amil, amin. Seorang yang mengamalkan ilmu, seorang yang terpercaya, amanat. Cari guru yang seperti ini banyak orang alim, tapi kadang nggak ada, nggak ada amin, nggak beramal. Ada orang alim, tapi kadang nggak amin, nggak amanah terhadap ilmunya. Maka cari alim yang amin dan juga yang amin, yang terpercaya, yang amanah. Dia punya ilmu, dia emban ilmunya. Dia punya ilmu, dia laksanakan, dia amalkan ilmunya. Cari yang seperti ini, meskipun sulit jemaah. Ya, Cari guru yang baik. Kemudian hendaknya dia serahkan ikat pinggangnya kepada gurunya tersebut. Sebagaimana seorang pasien yang menyerahkan ikat pinggangnya kepada dokter. Maksudnya apa? Serahkan saja sudah urusannya kepada ustadznya. Seorang pasien dia datang ke dokter, apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah kesehatan, kan demikian. Apa yang harus dia lakukan? Maka si pasien mengadukan saya demikian, penyakit saya demikian. Pasrahkan sudah sama dokter, dokternya terpercaya, punya ilmu. Dokter, terserah dokterlah obatnya apa. Kan demikian. Maka para santri kepada ustadznya pun demikian. Hendaknya harus pasrah sama ustadznya. Bagaimana cara pasrahnya? Oh, bukan pasrah terserah ustadznya mau diapain, mau digamparin terserah lah. Bukan itu. Saat saya itu baru belajar Islam, kira-kira pelajaran yang bagus buat saya apa? Oh, kawaid al-arba. Baru ngaji tuh? Iya. Kawaid al-arba. Baca, hafalkan. Kita belajar. Demikian maksudnya. Terus saya harus bagaimana Ustaz? Hafalkan Quran. Kan demikian. Maka serahkan urusanmu kepada ustazmu. Yang amin. Amin. Fayatawadha'a wa yubaligh khidmatih. Dan kamu hendaknya rendahkan hatimu kepadanya dengan sebenar-benarnya pe pemuliaan. Muliakan ustadzmu, ini ada buat santri. Orang yang punya ilmu, amin, amin. Dia punya ilmu, Masya Allah, hafalannya luar biasa. Ternyata diamalkan. Orang tidur dia bangun, baca Quran, sholat malam. Orang tertawa dia diam. Orang diam dia bicara. Dan tidaklah dia berbicara kecuali kebaikan. Ini orang baik. Cari guru seperti ini, bagus, warak, zuhud. Guru-guru yang baik, yang amanah. Maka kalau dapat guru seperti ini, hendaknya kamu tawadu terhadapnya dan kamu membantu urusannya. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يأخذ بركاب زيد ابن ثابت Abdullah bin Abbas. Siapa sih nggak kenal Abdullah bin Abbas? Khibrul umat, tintanya umat ini. Turjumanul Quran, sang penafsir, penterjemah Al-Quran Abdullah bin Abbas. Lakob dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Abdullah bin Abbas. Ternyata akhlaknya ini. Ya bi rukabi Zaid bin Sabitin. Ternyata ketika ada Zaid bin Sabit lewat dan ini perlu kita jadikan pelajaran. Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Sabit cekcok hilang pendapat. Kasarnya khilaf tentang permasalahan faraid ilmu warisan. Saya nggak sependapat dengan dia. Sama sampai debat, aduh aduh bicara. Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Thabit. Tapi lihat, apakah menjadikan sebab untuk memutuskan hubungan? Apakah dengan sebab khilaf menjadikan oh wala salam wala salam kamu kamu nggak ikut pendapat saya? Apa seperti itu? Nggak ada telepon telepon lagi, nggak ada sms sms lagi yang udah di blok wa nya apa seperti itu? Ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala Ya kutu biru Zaid bin Thabit justru yang menjadi seteruknya Abdullah bin Abbas diambil tali kekangnya dipegang dituntun kudanya Zaid bin Sabit. Wa Kemudian mengatakan sebelumnya dicegah sama Zaid bin Sabit. Ya Ibn Abbas. Lima, kenapa kamu lakukan seperti ini wahai Ibn Abbas? Apa kata Abdullah bin Abbas? Hakada umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintahkan oleh Rasul kami Muhammad alaihissalatu wassalam untuk memuliakan orang alim di antara kami. Demikian dituntun kudanya. Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul, ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata seperti itu akhlaknya. Radhiyallahu taala anhuma. Wa ma tatakabbara muta'allim yastafida min ghairi mawsufin bitaqaddumi fa huwa jahil. Siapa di antara kalian wahai para santri-santri yang sombong enggan untuk mengambil fawaid, untuk mengambil faidah-faidah, maka cukup itu sebagai alamat kejahilannya, kebodohannya. Lianal hikmata dalatul mu'min. Ayana mawajadaha akhadaha. Karena yang namanya hikmah, ilmu dan amal. Adab maksudnya juga. Dalatul mu'min. Itu barang hilangnya orang mukmin. Orang mukmin kehilangan. Ilmu adalah barang hilangnya orang mukmin. Amal adalah barang hilangnya orang mukmin. Adab termasuk barang hilangnya orang mukmin. Aina mawajadaha akhadha, maka ketika ketemu maka dia akan ambil dimanapun dia mendapatkannya. Oh masya Allah akhlaknya seperti ini. Oh masya Allah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakallah jami'an. Rasulullah SAW tidak pernah meremehkan yang namanya adab ada seorang atau tiga orang Yahudi masuk ke rumah Rasul dengan sengaja. Assalamualaikum. Assam. Lamnya hilang. As. Lam hilang. Tata langsung alif dan mim. Assalamualaikum. alaikum. Kecelakaan racun. Sam itu arti racun. Kecelakaan binasa untuk kalian yang didoakan Nabi dan Aisyah ketika itu. Karena Rasulullah sedang di rumah Aisyah. Mereka bertamu masuk ke rumah Rasul alaihissalatu wassalam dengan mengucapkan kalimat buruk. Assalamualaikum. Celaka atas kalian. Ternyata yang marah istrinya. Yani Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Waalaikumsalam wa la'nah. Kecelakaan atas kalian dan laknat Allah untuk kalian semua. Marah istrinya ibu kita Muhammad, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Wajar marah bukan karena suaminya dicela. Kurang ajar kamu. Suami itu dicela ya. Tidak, bukan hanya itu. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam yang harus kita jadikan sebagai orang yang, yang nomor satu sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum nabi adalah orang yang paling lebih berhak untuk lebih didahulukan daripada kaum mukminin terhadap diri diri mereka sendiri karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha Beliau lebih mengedepankan Rasul daripada dirinya. Bukan hanya suaminya. Tapi beliau adalah utusannya Allah. Azza wa Jalla. Maka wajar marah. Laknat atas kalian. Kecelakaan atas kalian. Apa yang dilakukan sama Rasul? Mahlan. Ya Aisyah, mahlan. Tenang, tenang. Sabar, sabar. Sabar, ya Aisyah. Wah, coba kalau antus Ada orang menyentuh sedikit saja Ustaz Antum misalnya. Wah, Ustaz Antum kayak gini, Ustaz kayak gini. Wah, bahkan Ustaz Antum nggak mau kalah kan demikian. Saling menerondolkan satu persatu, saling membongkar aib satu dengan yang lainnya. Lihat ketenangannya Rasul alaihi salatu wasallam. Mana senang, tenang, sabar. Alatat mana takut? Apakah Anda nggak dengar apa yang diucapkan? Dia ngedoain jelek buat kita. Bala. Tentu saya dengar. Saya dengar ucapan mereka. Dan aku menjawab mereka dengan ucapan waalaikum. Dan kamu juga membalas dengan tidak mencaci. Membalas dengan tidak dengan perbuatan yang jelek semisalnya. Kemudian sebelumnya Nabi alaihi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, innallaha rafiqun wa Aisyah." Sesungguhnya Allah itu rafiqun, dia maha lembut yuhibur rifqa dan dia mencintai rifqa kelembutan fi kulli syai pada setiap keadaan apapun dalam urusan apapun dia senang dengan kelembutan wa inna Allah la yu'ti bi rifqi ma la yu'ti bil unufi atau kama qala alaihi salatu wasallam rahu muslim kata Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada seorang hamba dengan sebab kelembutan yang dia tidak akan memberikannya dengan sebab kekasaran. Lembut ya mas. Lunakkan hati kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala demi dakwah sunnah salafi Alu sunnah wal jamaah lembutkan hati antum jangan kasar jangan keras serba sikapi serba sikapi jangan lihat keadaan maslahat dan saja. Siapa orang yang kita sikapi? Ada seorang awam, teman saya. Kafir. Kafir dia. Di Jakarta. Antum ngerti ya bagaimana seorang Popeye katanya. Apa Popeye? Pelaut. Tukang minum, komer, tukang makan babi, kafir, nggak punya aturan. Makan anjing, main perempuan. Narkoba. Kafir, siapa yang ngatur? nggak ada yang ngatur, injil nggak ngatur. Halalan toyiban mungkin menurut mereka. Anjing halal kan? wah makanan mereka. Halalan toyiban dalam injil palsu mereka. Ternyata, ya sebut saja ada orang yang bernama Gitorolis. Antum kenal ya Gitorolis? Eh. Ternyata, kata Allah masyafa'al, orang ini Teman kita ini diajak sama kita Rodis. Yuk, ikut ayah. Mau kemana? Kita minum. Ayo, kita minum. Orang-orang pelaut di situ ketika itu wah ngedrink bahasanya ngedrink gitu minum ikut asik ngedrink ternyata dibawa ke masjid sama kita ralis lu kok ke masjid ngedrink kok di masjid setelah itu dia sholat dua rakaat kita rolis rahimahullah. Semoga Allah mengampuni dosanya. Ini si kafir ini bingung. Ngedring kok kayak gini. Tapi pas masuk masjid kok bagus ya bangunannya. Kok nyaman kelihatannya. Ngelihat kita rolis sholat. Kok bagus ya gerakannya. Setelah sholat salam ternyata di bawah air. Nih minum air putih. <laughs> Betul kan gak bohong ngedring minum ternyata minum. Setelah minum dinasehati sama kita rolis. Kita ambil ibrah jamaah. Lihat mereka bisa lembut. Ahlus sunnah wal jamaah harus lebih lembut daripada mereka. Harus lebih hikmah daripada mereka. Mereka tablighi. Bisa membawa umat. Bisa memasukkan kafir ke dalam Islam. Dia langsung tasyah, tasyahud. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah sudah kenal. Salafi karena. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ajarkan sedikit-sedikit. Ternyata pengalaman luar biasa orang ini yang saya pengen angkat di sini supaya kita bisa mengambil pelajaran dari akhlaknya. Kafir tatoan badannya seluruh badan tato. Rame tatonya. Ternyata dia baik sudah, sudah sholat. Kemudian ternyata dianjurkan supaya sabar di dalam menghadapi masalah. Tenang. Ternyata awam kan dia, mu'allaf baru masuk Islam, baru kenal Islam kenal sama tabligh lagi. Kasihan sekali, walhamdulillah sudah kenal salah Sedikit demi sedikit. Dia dakwahi dengan kelembutan. Wah, dimarahin sama bapaknya, dimarahin sama ibunya. Orang marah. Punya rumah besar. Ternyata rumahnya buat nyanyi jamaah. Buat acara kebaktian gereja rumahnya dia. Besar. Gereja. Ibunya marah besar, bapaknya marah besar, luar biasa. Anak saya, saya sebagai pengampu. Pengampu gereja yang ada di Semarang suatu perumahan besar ternyata anaknya sekarang murtad masuk Islam bahasanya murtad Alhamdulillah nggak hafal hadis. Man baddala dinahu faqtulu. Alhamdulillah nggak hafal hadis dia. Dibunuh anaknya nanti. Ternyata disabar setahun dua tahun. Lembut dimarahin cuma diem. Ditunjukkan akhlak Islami ini nggak boleh seperti ini. Lihat kelembutan, kelembutan, kelembutan, kelembutan. Dia lembut, dia bisa lembut sama ibu dan bapak menunjukkan akhlak Islami seperti ini. Sampai akhirnya terjadilah nangis bareng. Bapak, ibunya sama dirinya nangis bareng yang berakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah semuanya masuk Islam bapaknya ibunya dirinya keluarganya apa sebabnya apakah kalau Allah apa sebabnya kola Rasul? Belum. Dia bilang, belum hafal Quran, belum hafal sunnah. Baru masuk Islam kemarin, cuma semangat dakwahnya. Dengan kelembutan akhlaknya bagus. Demikian. Dan ternyata sekarang, kemarin baru cerita. Ibu dan bapaknya ngerubah gerejanya jadi masjid. Dengan sebab apa jemaah? Kelembutan hatinya seorang anak akhlaknya kepada ibu dan bapaknya. Bapaknya nonton sekian lama anak diperlakukan dengan jelek, dengan zalim, tapi dengan bisa memaafkan. Dengan bisa lunak hatinya memaklumi. Ibunya kafir, bapaknya kafir, tapi kan awal. Dakwahi terus sabar. Ternyata bisa. Masuk Islam. Jangan remehkan akhlak kita. Betul kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna Allah la yu'ti bi rizqi ma lam yu'ti bi bil unufi. Oh, maka maka Allah salatu wassalam. Sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang istimewa dengan sebab ribak, dengan sebab kelembutan yang dia tidak akan memberikan dengan sebab kekasaran. Sebetulnya kita inginkan apa sih? Hah? Apa yang kita inginkan? Bukankah yang kita inginkan adalah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul? Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? yang diinginkan oleh Allah kepada Rasulnya mengutus ke tengah-tengah manusia. Apa diantaranya? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak kalian. Karena begini. Berkata Ali radhiyallahu taala anhu, Inna min haqqil alim alaik أن tusallim على القوم qawmi amah. Yang termasuk kewajiban atas engkau wahai para penuntut ilmu. Nasihatnya Ali radhiyallahu taala kepada kita, para santri. Yang wajib atasmu yakni kamu hendaknya mengucapkan salam kepada ustazmu kepada orang yang telah mengajarkan kamu ilmu, ucapkan salam. Ucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum. Mulia. Alal qawmi amatan dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Ada satu hal yang menakjubkan. Yang saya sendiri takjub. Ucapan Abdullah bin Salam. Kenal ya Abdullah bin Salam seorang Yahudi. Yahudi Madinah. Ahlul kitab. Yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasul Abdullah bin Salam. Beliau bercerita. Awaluma wafat bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali wasiat yang saya dengar dari lisannya Rasulullah Alaihi Wasallam ketika beliau mulai pertama kali menginjak kakinya di bumi Yathrib, Madinah ketika itu. Yang pertama kali aku lihat wajah yang menampakkan akan kejujurannya seorang manusia. Bukan wajah pendusta. Menyenangkan orang yang menatapnya. Ini wajah Rasulullah. Alaihi salatu Kemudian kalimat yang pertama kali beliau dengar. Kepada orang-orang Madinah. Bukan Madinah Grenjeng, bukan. Madinah Al-Munawarah pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Ayuhan nas. Afsus salam bainakum. Wa at'imu ta'am. وقيام الليل والناس نيام tadkhulul jannata bisalam. Ucapan itu. Wahai manusia, ucapkanlah salam, tebarkanlah salam. Berikanlah makanan kepada mereka manusia. Salat malamlah kalian ketika mereka manusia sedang tidur. Asik tidurnya, asik dengan mimpinya. Kalian akan masuk ke dalam surganya Allah bisalam. Dengan selamat lihat salam mengucapkan salam sejahtera assalamualaikum kalian muslim kalian ahlu sunnah tebarkan salam salah satu tiket menuju jannah di salam Kalau untuk urusan ustadzmu maka khususkan dengan tahiyah. Maksudnya tahiyah dengan pemulihan Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum cuma sekedar adat. Kadang ibadah bisa menjadi adat. Kadang adat bisa menjadi ibadah. Orang yang yakwah matanya terbuka, hatinya hidup sadar, maka dia akan menghadirkan hatinya dalam mengucapkan atau melakukan suatu amalan apapun dibangun di atas niatan lillah. Assalamualaikum. Yang diniatkan apa? Banyak yang diniatkan mencari pahala Allah, mendoakan saudaranya supaya saudaranya senang. Saya ucapkan salam kepadanya. Banyak sekali yang diharapkan. Intinya mencari pahala di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa jelit amama para santri. Hendaknya kalian duduk di hadapan. Maksudnya jangan sombong. Wah, nggak mau duduk depan Ustad Rekamannya aja. Malas duduk sama Ustad. La tashiru indahu biadihi atau biadika. Jangan pernah kalian nunjuk dengan tanganmu kau aja nih. Saat Abdul Malik mana? No, no, yang itu tuh, tuh, tuh orang itu. <laughs> Mukanya ditunjuk. Contoh saja misalnya. Jangan, jangan yang dia. Yang itu. Dengan isyarat saja. Jadi jangan tu tu. Wala taghmazanna ainik <clears throat> Jangan pula kalian apa main mata. Main mata ke arah ustaz. Jangan demikian. Wala tak wala alaihi soal jangan banyak tanya. Saat kalau kiblat sekarang kata mencong sedikit, Sat. Terus gimana, Sat? Ya, dijawab. Lalu terus arah kita kemana, Sat? Ke Ka'bah ya? Iya, ke Ka'bah. Lalu terus kalau Ka'bahnya hilang, kita kemana, Sat? Wah. <laughs> Ini banyak nanya namanya. Wa su'iluhu fil jawab. Kalau ustadznya sudah ditanya, kemudian ustadznya jawab, jangan kamu bantu. Sampai kamu dipersilahkan. Jelas ya? Ustadz ditanya, kalau ada seorang wanita dia baru saja memiliki janin hamil tapi pada usia tiga bulan itu keluar bayinya alias keguguran ini kena hukum nifas atau tidak, Oh, baru oh muridnya jawab. Oh, tahu saya enggak, kemarin Ustaz itu udah jawab. Itu enggak termasuk haid. Ada enggak seperti ini? Tidak ada. Ustaznya belum jawab, muridnya udah jawab duluan. Ini hati-hati. Ini termasuk perbuatan yang sama sekali tidak menunjukkan kepada kebagusan akhlak. Tidak demikian. Kecuali kalau memang dipersilahkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika Sufyan bin Uyainah Imam Mekah pada zamannya sezaman dengan Malik bin Anas, Malik bin Anas di mana? Madinah. Sufyan ibn Uyainah di Mekah. Lais bin Sa'ad di Mesir. Sufyan az di Kufah. Banyak para ulama alhamdulillah. Az-Zuhri di Syam. Sesama mereka. Sufyan bin Uyainah ditanya tentang permasalahan-permasalahan. Di antaranya tafsir. Ternyata setelah bicara panjang lebar, kemudian beliau mengucapkan, "Menarot siapa di antara kalian ingin bertanya tentang masalah tafsir fat al hala tanya orang ini siapa maksudnya Syafi'i rahimahullah diperintahkan oleh Imam Sofyan bin Uyainah kalau untuk urusan tafsir tanya saja sama beliau tanya kepada Imam Syafi'i Saghir ketika itu radhiyallahu rahimahullahu jami'an wala <clears throat> walatul alaihi idza kasala wala turaji'uhu idza jangan suka maksa kalau ustadznya sedang nggak mau misalnya saat adakan daurah yuk tanggal sekian bulan sekian di tempat ini sepertinya saya lagi nggak bisa karena waktu yang terlalu dekat harus bisa kan nggak bisa pokoknya La ilaha illallah. Ini salah pergaulan. Ini preman pasar ini bukan salah tinggi ini. Walau taqut bi sawbihi Kalau ustadmu mau bangun, mau berdiri lagi duduk-duduk sama kamu, ketika mau berdiri jangan kamu tarik bajunya. Eh, bentar Ustaz, belum selesai. Mau ngabur aja. Saya masih tanya ini. Urusan masalah salah rumah tangga saya mau kabur. Perlu. Apa ada seperti itu? Tidak ada sama sekali. Wala tafshalahu sirran, jangan kalian sebarkan rahasia-rahasianya. Ustaz punya rahasia, apa permasalahan hutangnya, permasalahan keluarganya, dia punya rahasia. Jangan disebarluaskan. Wala tasabanna indahu ahadan. Jangan pernah menggibahi orang di sisi ustaz. Ini ada seorang murid yang repot kalau ustadznya ke bawah, oh iya mau kurang ajar dia itu, sikat aja. Ini ustaz siapa nggak tahu itu ini. Bahaya. Oleh karena jangan pernah menggibahi orang. Ini sudah haram. Ternyata dilakukan di depan ustaznya, maka jangan dan jangan. Wala takut atau beliau katakan wala tadlubanna afarada jangan pernah kamu mau cari-cari aibnya. Saya pengen tahu ustaz ini. Dulunya kecilnya kayak gimana sih? musiknya apa sih yang disenengin? Dangdut apa rock dulu? Tanya sama teman sekolahnya, oh Ustaz Fulan dengar dangdut, oh pen sama Bang Haji, Roma Irama. Ketahuan sama teman-temannya. Astagfirullah, ini bukan adab sama sekali. Wa zala qabil ma'dziratah. Kalau mau keliru, salah manusia, nggak ada yang maksud. Termasuk kebodohan Ketika seorang sudah mempopulerkan seseorang, terlalu mengagungkan, melahirkan sifat bulu hati-hati. Kalimat bulu, melampaui batas ekstrim, itu akan menyebabkan seorang untuk mengkultuskan diri seseorang. Hati-hati. Oleh karenanya, kalau kita mendapati ustaz kita salah, keliru, semoga Allah mengampuni saya, mengampuni mereka semua. Para asatidah kita, semoga Allah menutup aib-aib mereka semua. Kalau salah keliru maka cari uzur. Kalau dia sudah menampakkan uzurnya, terima uzurnya. Sudah mau maghrib ya. Insya Allah kita lanjut dengan kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan. Bagaimana contoh-contoh apa yang harus kita lakukan. Dan juga bagaimana perilaku mereka para ulama ketika menerima uzur saudaranya. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيكم